ini ditunjukkan Allah inilah satu semangat itu dengan cara menjaga segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya hingga kemudian dengan demikian Allah mengaruniakan kepada kita kecerdikan untuk mencerna beragama, kekuatan untuk menghafal ilmu ilmu dan sebuah tekad yang besar disertai usia yang sungguh-sungguh untuk mengamalkannya. Itu yang pertama. Jadi percaya bahwa Allah memberikan kepada kita semua kecerdasan. Mungkin tidak sama benar, tetapi yang jelas bahwa kita mencoba mencukupi anugerah kecerdasan itu dengan kejadian kebijakannya dari hal-hal yang bilang Allah tidak ilmu Allah diperkenankan oleh yang hadir di dalam diri kita sebagai sebuah perhiasan yang mulia. Yang kedua, jamaah yang Allah beliau menyatakan bahwa ilmu itu diperoleh dengan filter, dengan sebuah ambisi, dengan sebuah semangat yang sangat tinggi, dengan sebuah keinginan yang sangat kuat untuk kemudian merebut ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat bagi Kita belajar penuh ketakjuban dari para ulama yang agung kata kemudian mereka menempuh perjalanan yang sangat luar biasa berbahaya, sangat mengulang tenaga waktu waktu, jadi mendapatkan air dari ilmu. Betapa mereka kemudian menghabiskan hidupnya dengan pemimpinnya dengan semangat yang sangat kuat untuk kemudian mendapatkan ilmu itu dengan sepenuh kemahannya. Ada sebuah kisah yang sangat agung dan ini menjadi satu pelajaran tentang ilmu itu dipahami sebagai masyarakat dalam Shallallahu Allah dengan bertahanum, dengan belajar, dengan semangat belajar yang semakin Al-ilmu bista'allum Ilmu itu dengan dipelajari Ilmu itu dengan ditempuh jalannya Pada suatu musim haji Berkumpulah di Hijab Di Haram Para ulama Di situ ada Yahya bin Ma'in Rahmatullah Ta'ala Ada Imam Ahmad bin Hanbal Ada kemudian Al-Laih di sana ada beberapa ulama lainnya sangat banyak. Lalu mereka bersama-sama berpendapat tentang itu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari beliau yang mulia dan pemahaman-pemahaman yang dalam berbagai Allah maupun sampai kemudian satu waktu di antara mereka dia mengatakan setelah habis kita berbagi setelah habis kita saling melewatkan hari maka apa yang kita lakukan saat ini Berkata Imam Ahmad Rahimullah Ta'ala ada satu orang yang belum bergabung dengan kita. Lihatlah itu dia di sana sedang mengajar. Itulah dia alim yang paling alim dan aku di kolam kami maupun bumi pada saat ini. Dialah orang yang ditunjuk oleh Imam Ahmad adalah Imam Syafi'i Rahimahullah Ta'ala yang terjadi dan mengajar dengan beliau di kursi tempat dulu di tempat di dekat kursi gurunya yang mulia Imam Muslim di dekat Al-Jazzi yang kemudian menjadikan beliau sebagai seorang nabi yang diperkenankan berfatwa di ijazah untuk berfatwa saat Imam Syafi'i berusia 19 tahun. Di tempat itu Imam Nasabi sedang memberikan satu kajian yang sangat antusias para hadirin di kemudian para ulama ini yang belum begitu mengenal Imam dengan mengenai kepada apa apakah anak semuda itu apakah orang semuda itu yang usianya tidak berbeda dengan kita layak didatang untuk yang dibunuh dan saya memaksa dengan wajah agak pemirsa belum mengatakan aku yang terjadi di sisi Allah bahwasanya ilmu kalian harus diberikan pikirnya oleh dalam itu. Maka kemudian mereka bersama-sama datang kepada Imam seperti ini. Lalu Imam Yahya bermain Imam Yahya bin dalam iman, dalam ilmu jalan bertakdir. Apa itu jalan bertakdir? Jalan bertakdir adalah ilmu tentang menilai tingkat kepercayaan seorang pelatih di dalam menyampaikan hadis. Jadi kalau kita mengambil hadis, kita biasanya kalau menghafal cuma asalnya saja, dunia itu bagaimana? Di kalangan para ulama tentu saja ini mengambil setelah karena apa? Suatu saat untuk dia tahu ditanya orang bagaimana jika sekiranya aku ambil hadis itu tanpa sanadnya? Kata beliau bagaimana engkau sampai di atas tanpa sanadnya? Bagaimana mungkin engkau sampai di atas tanpa pakai tangga? Sebab sanat itu adalah tangga untuk mencapai ilmu karena tanpa tangga itu atau tangganya yang tidak terpercaya menjadikan tidak terpercaya juga bahwa ilmu yang terambil itu benar-benar pasti dari ada semua Alaihi Wasallam. Maka di Yahya yang Ma'in ini orang yang sangat kritis terhadap setiap orang yang akan dinilai tingkat keterpercayaannya di orang riwayat yang tadi meskipun beliau dengan sering mengulang-ulang pengetahuan beliau jadi statement telah seorang nabi pada mereka memasuki surga seribu tahun tiga ribu tahun tujuh ribu tahun jauh sebelum kita ini yang pengetahuan beliau dari makanya kemudian maju pertama dan menguji mengetahui kemudian dia bertanya kepada Sofi Mohon Alim, tolong disampaikan kepada kami sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kami hendaklah penting untuk memahami. Lalu Imam Syafi'i menyampaikan dengan sangat sebuah hadis yang sangat pendek saja. Hadis itu berbunyi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, biarkanlah guru di dalam sangkarnya. Hadisnya berbunyi, biarkanlah guru di dalam Lalu Imam Syafi'i bertanya kepada mereka, apakah di antara kalian ada yang memahami makna dari hadis ini? Semua ulama itu terdiam. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan, aku dengar Ahmad bin Hambal, saudara yang mulia menyatakan hadis ini bahwasanya ini hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa memelihara burung itu sebaiknya dipelihara dengan pemeliharaan yang sebaik-baiknya. Apakah demikian? Wahai Ali dari Baghdad. Demikian beliau memiliki lemak. Jadi lemak mengingatkan dengan mengatakan dengan sepuluh tawar itu dan beliau menunggu ia hanya sampai sebatas tulang pengetahuan tentang yang tersebut. Kemudian para ulama yang lain itu ditanya, bagaimana pendapat kalian tentang pendapat lain kemudian umumnya tidak akan mengatakan demikian, tidak lain kami pun berpendapat demikian. Jadi kalau seperti ini, maka dari Allah pemahaman itu benar, akan tetapi ada tidak lebih benar. Di mana lalu kemudian mengatakan, Wahai Ali, tolong berikan kepada kami pemahaman yang benar terkait hadis itu. Lalu Imam Syafi'i Rahimahullah mengatakan, sesungguhnya aku tidak mendapatkan dari sini dari Sofian al kemudian setiap untuk yang sauri membacakan dari ini dengan sangatnya kepada hadirin ayat kalau ada seseorang yang bertanya apakah maknanya wahai Sofian al beliau waktu Sufyan al mengatakan sesungguhnya aku tidak tahu dan memang para ulama menyatakan diri tidak ada celahan dalam yang aku tidak tahu. Memalik Malik mengatakan tidak tahu nggak adil, nggak nggak aku tidak tahu adalah seperti dari dulu. Sehingga ketika itu Imam Husain Asawi kemudian menggandeng tanganku yang usia aku waktu masih 14 tahun ke sisi beliau, lalu wahai Ali Suwaini, Ali Syabani, Mutalib, tolong berikan pemahaman kepada kami tentang maksud hari ini. Lalu Imam Syafi'i menyatakan dan Allah adalah pemberi ilmu dan Allah adalah pemberi tauhid. Sesungguhnya menurut pemahamanku bahwasanya dulu kebiasaan orang-orang yang ini adalah mereka sebelum bepergian, mereka sebelum berdagang, mereka sebelum melakukan transaksi, mereka sebelum melakukan akad-akad, mereka sebelum melakukan banyak hal, mereka kemudian suka melakukan dulu. Kalau gurunya terbang ke kiri, itu dianggap sebagai tanda sial. Maka mereka tidak dari melakukan perjalanan tidak jadi melakukan transaksi, tidak jadi melakukan akad-akad. Akan tetapi kalau gurunya terbang ke arah kanan, maka kemudian itu dianggap sebagai tanda kebaikan. Maka kemudian orang-orang lalu melakukan apa yang telah mereka inginkan. Demikianlah pemahaman dari sini adalah hadis tentang apa itu hadis tentang menggantungkan nasib kepada burung tinggal Rasulullah bersabda janganlah burung itu dilepaskan dia belum itu berada di dalam kamarnya. jadi mencegah orang-orang agar tidak kemudian melakukan tatalur, yakni menggantungkan nasibnya pada perkara-perkara seperti buruk. Imam Ahmad Rahimahullah Ta'ala berbicara mendengar pemahaman Imam Syafi'i tentang ini dan beliau mengatakan belum pernah mendengarnya. Meskipun bahkan yang membacakan hadis itu kepada adalah orang yang aku telah hafal hadis itu sebelum bapaknya lagi. Aku akan mendengarkan hadis itu meskipun yang membacakan hadis itu kepada adalah seorang yang aku telah menghafal hadisnya sebelum bapaknya lagi. Satu semangat yang sangat luar biasa di dalam ilmu, satu semangat kehausan yang sangat dalam pembagian. Dan inilah yang juga dilakukan Imam Syafi'i Rahimahullah Ta'ala ketika kemudian dia berburu kepada Imam Muslim bin Khalid al dan Khatam di Makkah, dia diangkat menjadi mufti di Masjidil Haram, lalu kemudian Muslim bin Khalid Al-Jazzi menyarankan dia belajar hadis kepada Imam Malik di Madinah sebelum pergi ke Imam Malik di Madinah, Imam Syafi'i itu keliling ke Makkah mencari orang yang memiliki kata-kata al catatan kita hadis yang disusun Imam Malik. Dia ya, cari, cari, cari, cari sampai ditemukan orang-orang yang mengikuti dalam muwafa lalu beliau pinjam catatannya Mutalib sesungguhnya atau tidak punya apapun lagi yang untuk dibacakan kepadamu. Maka sekarang dirilah membacakan kepadanya. Bacakan dalam Tuhan, bacakan dalam Tuhan, bacakan dalam Tuhan. Maka sejak saat itu tapi itu menjadi asisten yang Malik di Masjid kalau dan beliau lakukan itu dengan penuh dengan upaya untuk kamu dibuatnya. Selesai belajar kepada Imam Malik, beliau berangkat ke Baghdad dan ketika itu di sana ada murid-murid Imam Abu Hanifah, ada Imam Abu Yusuf, ada Imam Muhammad bin Hasan Syaibani. Sebelum berangkat ke Baghdad itu beliau telah membaca kitab Al-Fiqhul Akbar yang disusun dari kajian-kajian Imam Abu Hanifah. Dan beliau juga sudah membaca kitab Al-Farajnya Imam Abu Yusuf. Beliau juga sudah menjadi membaca kitab yang disusun dalam eh, apa namanya Fiskul Akbar itu penjelasan-penjelasan yang disusun oleh Imam Ahmad bin Hasan Asyirin. Berat asal bukan dalam kosong kepala, tetapi sudah menghafal dari dan kemudian bertemu dengan mereka, ulang-ulang langsung dan kemudian menjadikan beliau yang ahli di antara yang kami. Ini kerja, ini sebuah kesungguhan, ini sebuah semangat yang luar biasa. Dan yang ketiga, jamaah menjelaskan Allah di mengatakan kami ini adalah adalah jodoh iman, bagaimana kemudian bermujahadah kita di dalam tubuh dan mengalaminya, bagaimana kemudian kita pernah mendengar riwayat tentang beliau, bagaimana kemudian beliau berpikir betapa tentang ilmu yang ya, insya Allah begitu hadisnya begitu pendek tapi hadis yang pendek ini beliau hasilkan seribu istimbat umur yang kemudian kita selalu takut akan diri. Jadi ketika Imam Syafi'i hadir di Baghdad pada suatu kunjungan beliau sampai di sana bertamu di rumah Imam Ahmad dijamu beliau makan malam begitu makan malam ketika masih sama-sama makan tapi makannya sangat sedikit sedikit begitu istilah kita tapi begitu Imam Ahmad dari luar dan selesai makan dan terlihat di situ makanan yang masih banyak itu beliau habiskan sampai tuntas tidak ada satu pun sedikit pun sedikit pun dari makanan yang di sini kemudian selesai beliau berbaring di tempat tidur yang sudah disediakan. Malam-malam Imam Ahmad ini suka membangunkan keluarganya setelah malam, beliau bangunkan keluarganya setelah malam, lalu setelah malam, malam. Tapi ini tadi tetap berbaring tanpa tetap tertidur lelap. Tapi anak-anak Imam Ahmad ini ya, bisa banget ya. Tadi makanya banyak, tidurnya panjang sih. Bangun-bangun azan subuh dan langsung ikut pergi ke masjid, malam berjamaah dan takjub lagi yang mereka saya misalnya ini Imam Syafi'i ini Allah tunjukkan pada guru. Ketika itu kemudian korban telah mereka kepada ayahnya yang kamu kita ini anak. Kenapa? Karena ada tidak pernah yang melakukan satu makanya banyak, dua kebijakan dan satu tidak sama-sama. Yang ketiga, sholat tunjukkan pada guru. Tanyakan sendiri kepada dia. menunjukkan kepada anak untuk belajar penting ayat dan lain-lain ayat yang akan dilakukan di Bogor. Dan ketika itu kemudian putra Imam Ahmad ini bertanya lagi, wahai paman dan kenapa sholat ini bukan mengeluh, sedangkan pengalam aku tidak tidur, untukku tidak sabar tidak bisa itu Sehingga aku bertubuh tidak perlu berlututnya, karena aku seorang yang masih dan jaga Lalu paman semalaman mikirin apa? Yang belum pikirkan adalah sebuah hadis pendek yang berbunyi ada Umair maka ada Zubair. Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh si Zubair? Zubair ini burung kecil yang kemudian dipelihara oleh putra Abu Talha dan Ummu lain yang kemudian burung ini satu hari mati di dalam pemeliharaan si anak kecil ini dan satu hari setelah burung itu mati dia bertanya kepada Abu Umair anak ini kecil ini dan dia bertanya kata-kata menyinggung oleh argumen apa yang dilakukan dari sebelumnya guru kecil dari hadis itu diriwayatkan kepada kita oleh para ulama sendiri bahwa mustaki itu menyentuhkan seribu kesimpulan hukum di antara yang mungkin bisa kita kenali adalah bahwa bolehnya memberikan kuliah kepada anak kecil kuliah itu nama panggilan yang menghormati dalam kalangan orang dan biasanya dinisbatkan dengan nama anak. Kalau saya punya anak namanya Zulma, maka orang bisa menyebut saya sebagai anak Zulma. Itu nama nama sebuah kehormatan kepada saya. Nah, Abu Umair ini masih kecil, umurnya ketika itu sekitar empat atau lima tahun. Tetapi oleh tua sudah diberikan satu kuliah, yaitu dipanggil sebagai Abu Umair. Nah, itu misalnya. Kemudian dibolehkannya memelihara burung sebagai sebuah hiburan. Kemudian kewajiban ketika memelihara bahwa dia harus dipelihara dengan baik. Dan kemudian tentang bagaimana bolehnya memasuki alam imajinasi anak kecil. Jadi itu kan belum sudah tapi kalau sama anak kecil belum sudah itu bisa ditanyakan, gitu ya, sebagai sebuah alam untuk berkhayal-khayal, berdongeng-dongeng untuk kemudian membangun pendidikan dalam harta yang kita miliki demi memperoleh ilmu. Sesungguhnya, berapapun yang kita miliki, itu tidak ada artinya dalam pembahasan ini kecuali bahwa beberapa yang kita miliki kita memiliki anggaran-anggaran yang kemudian didedikasikan lebih meraih ilmu-ilmu. Bagaimana kita mengubah mengalih bentuk kekayaan kita dari materi menjadi kualitas diri dari sifat ukuran-ukuran kebenaran. Kerangnya berapa, BNB-nya berapa, variasinya berapa, menjadi berapa sifat yang dimiliki, berapa majelis ilmu yang bisa dihadiri, berapa diskusi-diskusi ilmiah yang bisa diselenggarakan, Ini adalah semangat yang luar biasa, dan kemudian kita bisa melihat bagaimana alokasi kita tentang ilmu ini menentukan keberadaan kita sebagai sebuah bangsa. Kita sangat prihatin Mas Fahmi ini direktur sebuah penerbitan Islam namanya Media dan kami juga penulis di sana. Kita ini menghitung apa namanya indeks baca, indeks index. Indeks index Amerika Serikat itu 15. Jepang itu 17. Malaysia itu 3. Indonesia itu 0,009. Apa itu? Itu adalah jumlah buku yang terbit tiap tahun, eksemplarnya di situ dibagi dengan jumlah penduduk yang bisa membaca. Dan itu menghasilkan ini Satu sisi tentu saja sebagai penerbit merasa bersyukur karena kita mengisinya tanpa tahun untuk dikembangkan dalam masalah hukum Islam, nah, tetapi sisilah kita begitu prihatin alangkah sedikitnya kita jadi membaca pada kita mengaku umat dan waktu pertamanya begitu banyak. Kita merasa buku itu mahal padahal murah untuk makan. Jadi, ya, ditanya berapa bukunya, menjadi puluh ribu mahal sekali. Saya tanya enam ribu untuk makan, tapi berapa kali uang 90 ribu tergantung kemana ya Pak di hotel berbintang tidak cukup buat pinjam dirinya saja pinjam dirinya saja tidak cukup kalau mahasiswa yang katakan mahasiswa 60 ribu mungkin panjang-panjangnya ya tiga empat hari sudah sangat stop tapi buku panjang hidup atau tidak menganut pelecehan terhadap buku ya jangan pinjamkan buku karena itu berarti anda orang paling goblok lebih goblok lagi ada orang yang tidak mengikuti kembalian. Jadi barang yang dipijak paling sampai dikembalikan itu biasanya rumah. Ini ya, tidak. Nah, ini bagaimana Tuhan ini kita kemudian untuk dulu dulu. Uang itu menjadi alokasi penting bagi kita untuk meraih ilmu pengetahuan yang semakin baik. Pendapatan menjadi sesuatu perlu biaya. Baca buku itu perlu biaya mendapatkan ilmu-ilmu yang sangat banyak itu sebelumnya. Itu saja kesadaran bukan seberapa banyak apa yang kita timbul itu. Apa sih kemudian yang kita harapkan dari Bapak pada Ali Radono Wahyu mengatakan bahwa ada sepuluh utama ilmu di atas harta. Dua ilmu itu warisan para nabi kepada beliau. Sementara harta itu warisan yang Fir'aun, Korun, dan yang lain. Meskipun ada harta yang baik, yang kemudian disertai dengan ilmu itu adalah wanita beriman alaihissalam. Ilmu itu menjaga dan harus dijaga. Ilmu itu menjadikan pemiliknya mendapatkan bersamaan di tahu. Sementara harta itu menghalangi orang untuk masuk surga dengan sebab kitabnya yang sangat aman. Ilmu itu seterusnya Begitu banyak keuntungan yang mulia Dibagikan tambah banyak, sementara akan dibagikan jadi sedikit. Orang yang berilmu dibilang dengan jelas-jelas punya ahli, kopi dan seterusnya. Sementara orang yang berhasil dibilang biasanya umumnya dengan jelas-jelas bertindakan bakil, pikir, tidak punya kepedulian, pelir tidak peka, dan ini yang yang kemudian menjadikan kita begitu luar biasa. Mengalihkan bentuk dari kekayaan itu dari yang bentuk yang ada di kekuatan diri di bagian dari sebuah uh, jiwa yang baik dari seorang muslim dan seorang mu'min. Yang selanjutnya dia mengatakan harus membersamai guru. Sebab apa tentu beda muridnya guru dengan murid yang buku seseorang memerlukan itu tidak sekadar mengambil itu transfer of knowledge saja, transfer pengetahuan saja, tetapi bagaimana kemudian seorang guru itu menjadi orang pembimbing yang kemudian bisa diteladani. Guru, bahasa Jawa itu sudah menjadikan buku dan tiru. Bukan di buku saja, tapi harus bisa ditiru. Ini yang menunjukkan betapa luar biasanya sebuah yang biasanya majelis Imam Ahmad di Baghdad itu dihadiri oleh kira oleh ribuan, tetapi yang tercatat pelajarannya cuma lima ratus orang saja. Yang empat puluh sembilan ribu lima ratus lain memperhatikan gerak gerik beliau untuk belajar apapun. Jadi ada satu lagi Imam Harun bin Abdul Baghdadi beliau mengatakan aku bersama Ahmad bin Hanbal 12 tahun lain tidak satu pun hadisnya dicatat tapi aku memastikan segala gerak geriknya caranya tertidur, caranya berjalan, caranya bicara, caranya memperlakukan tamu, caranya memuliakan Allah, caranya segala cara dia dilakukan. Ini adalah berkat juga dari betapa seriusnya Imam Ahmad dalam mempertahankan dunia ketika satu hari beliau itu menuntut beliau campuran antara dua dan tidak yang dinaiki oleh Imam Syafi'i. Beliau tentu ketika masuk ke beliau tampil di Imam Yahya bin Ma'in yang merasa bahwa ilmu hadis itu lebih tinggi derajatnya dari semua ilmu apapun, asal termasuk yang kemudian disebut orang sebagai fikir, mengatakan Imam Tapi yang simbolnya fikir kok jadi lebih dimuliakan dari Imam Ahmad yang menjadi simbolnya hadis. Jika kemudian beliau menyampaikan satu atau kan dalam sebenarnya Imam Ahmad, katakan pada ayahmu, janganlah dia merendahkan ilmu hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada dirinya dengan seperti itu. Nah, putra Imam Ahmad ini punya dengan para ayah yang saya dipakai mengatakan begini. Oh, namanya kenapa? Karena apa yang menuntut Bertolaknya Asyafi itu dianggap merendahkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gimana berakhir? Imam Ahmad menulis dengan kalimat yang sangat mulia kata beliau, wahai ayah, sesungguhnya aku telah beroleh kemuliaan dan sekarang ini jika engkau mengenai kemuliaan yang sama dengan kemuliaan yang aku dapatkan, marilah ke sini. Aku tuntun jual kaki dari sisi kiri, kamu yang tuntut dari sisi kanannya. Sebuah kemuliaan yang luar biasa yang diberikan kepada seorang guru tak bersantai, dengan demikian konversasi pun kemudian satu saat dipotong oleh para murid yang tidak mengatakan ini masing-masing murid kita kadang lebih bersama daripada gurunya di dalam mengagungkan orangnya bukan tidurnya. Jadi para murid yang itu juga pernah protes guru, kenapa kamu menguji anak? Padahal anak adalah muridmu. Tapi sekali kali juga anak menguji. Kata Imam Syafi'i, demi Allah kemuliaan itu milik Ahmad. Kalau aku mengujinya itu karena kesalahan yang ada padanya, kalau dia mengujiku itu karena kemurahan hatinya kebenar. Kalau aku mengujinya itu karena kesalahan yang ada padanya, kalau dia mengujiku itu karena kemurahan hatinya. Nah, zaman teman Allah membersamai guru perkara yang penting karena kita akan menemukan bahkan di dalam para ulama yang paling alim dan itu kita akan menemukan bedanya muridnya guru dengan muridnya buku. Tanpa mengurangi kemuliaan, kita akan menyebut bahwa ada perbedaan pembandingan antara tulisan-tulisan dan tulisan karena Allah Ta'ala dengan tulisan-tulisan misalnya dari Imam Ibn Hajar al Itu Hajar ini adalah seorang yang kemudian putra mesin putra mesin yang sangat mencintai itu tidak lain dilakukan dengan hartanya dia memborong semua buku-buku yang ada dan memungkinkan dibeli itu semuanya diborong atau membayar orang untuk mencari melakukan semuanya dengan bukan semua buku sudah tenggelam di dalam dalamnya yang adalah orang yang kemudian begitu berburu dari satu guru ke lain, kata ilmu terus menerus. jadi kita menemukan gaya bahasa yang berbeda dalam tulisan-tulisan dulu. Kalau itu jadi saya. itu paling mudah. gitu, ini kalau kemudian ini begitu lembut, begitu Nah, ini salah satu hikmah dari tulis yang dulu dengan Gracias. the Yeah.